Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Yang kedua, rasa syukur saya sampaikan kepada keluarga besar Bapak Haji Sobirin dan Haji Wawan yang telah memberikan fasilitas masjid yang mulia ini dan tempat yang mulia ini dalam rangka kita tolabul ilmi. Dan yang ketiga, rasa syukur juga saya sampaikan kepada Bapak Kapolsek yang telah hadir di tempat yang mulia ini dan kepada para panitia yang telah berusaha berjihad untuk mengadakan kajian yang mulia ini dan tidak lupa kepada para ibu para bapak yang hadir di tempat yang mulia ini. Dan tentunya dari semua itu kita bersyukur kepada al Ustad Al-Fadil Abu Yahya Badrussalam Hafidhullah Ta'ala yang telah datang dari jauh dari Jakarta untuk menyampaikan tausiah yang berharga di pagi yang berbahagia ini. Yang seyogianya mungkin pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Tadinya saya ingin tolabul ilmi Dan duduk di majelis ini Untuk mendengarkan ilmu Tetapi Beliau Hafidhullah Ta'ala Juga meminta saya untuk menyampaikan tausiah Di pagi yang berbahagia ini Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah kita mendengarkan Tentang rintangan-rintangan menjadi muslim yang sejati dan poin-poin penting bagaimana kita menjadi muslim yang sejati maka dalam kalimat yang singkat ini saya ingin membahas sesuatu yang mungkin yang menjadi fenomena kesempatan hari ini yang sangat ramai dibicarakan di media baik media cetak atau yang kita dengar ataupun yang kita lihat tentang begitu banyaknya munculnya kesesatan-kesesatan yang menjadikan sebagian besar kaum muslimin menakutinya yaitu tentang fenomena yang mungkin kita lihat hari ini yaitu kesesatan-kesesatan yang timbul di tengah-tengah umat ini yang paling hangat dibicarakan adalah apa yang diopombarkan oleh banyak pihak yaitu ISIS ya atau dalam bahasa Arabnya adalah Daesh fenomena ISIS ini tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah taala di dalam kenyataannya banyak pihak yang dirugikan dengan istilah-istilah dan apa yang muncul pada kesempatan hari ini. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin untuk membahas sekilas tentang fenomena yang ada pada kesempatan hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah taala, poin yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa munculnya penyimpangan dan munculnya kesesatan di akhir zaman itu telah diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadis. Salah satunya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu atau juga dari jalan yang lain seperti Abu Umam Al-Bahili, Amr bin As, Anas bin Malik dan sahabat yang lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satabtariku ummati ila thalasin wa sab'ina firqatan kulluha finnari nari ila wahidah. Qalu wa ma hiya al-wahidah ya Rasulullah? Qala ma kana alaihi al-yawma wa ashabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan berselisih dan akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam dengan api neraka. Jadi kebanyakan menyimpang. Kecuali satu yang akan selamat. Siapa mereka? Maka Nabi SAW menjawab, maka naalehi al yawma wa ashabi yang akan selamat adalah satu golongan siapa yang mengikuti aku hari ini dan mengikuti para sahabatku. Hadis yang mulia ini memberikan satu penjelasan dan memberikan indikasi akan munculnya penyimpangan di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga dalam hadis yang lain yaitu hadis Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu di mana hadis ini disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelang wafatnya ketika syakratul maut mendekatinya Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati rasyidin al الراشدين addu 'alaiha عليها بالنواجد Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang hidup setelahku Maka ia akan melihat perselisihan yang banyak Maka ia akan melihat kesesatan-kesesatan yang banyak Lalu beliau bersabda Maka berpegang teguhlah kepada sunnahku Dan sunnah para khulafa rasyidin yang mereka telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti, telah memberikan peringatan bahawa di akhir zaman ini akan muncul kesesatan-kesesatan. Kaum muslimin, para pemuda, para pemudi secara khusus kesesatan di akhir zaman itu telah diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah menjelaskan akan ada pengikutnya, bahkan akan banyak pengikutnya. Lalu apa yang menyebabkan munculnya kesesatan ini dan apa yang menyebabkan kebanyakan di antara manusia ini banyak mengikuti kesesatan. Hal ini pun telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, sebelum saya menjelaskan poin ini, saya ingin menjelaskan apa itu ISIS atau dalam bahasa Arab Daesh. Ada orang celotehan ISIS adalah istri sayang suami. Ya, istri saleha, Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala ya Itu mungkin e, Bahasa celotehan Yang didefinisikan oleh banyak orang ISIS dalam bahasa Arabnya adalah Daesh yaitu daulah Islam Irak Suriah jadi Daesh daulah Islam Irak Suriah ISIS secara global berdasarkan penelitian para ulama yang saya mencermati dan menelitinya dapat disimpulkan dua perkara. Yang pertama, Daesh adalah muncul merupakan munculnya gerakan pembaharu dari pemahaman Ba'as yang ada di negeri Irak yaitu yang dimunculkan salah satunya oleh Saddam Hussein. Kemudian Daesh ini memunculkan dan menggambarkan sebuah pemahaman yang dihusung oleh orang-orang Khawarij. Jadi yang diusung oleh orang-orang khawarij di mana mereka memunculkan empat istilah yang ini adalah merupakan sebuah istilah satu masalah yang banyak dimunculkan oleh kaum khawarij yaitu yang pertama istilah daulah. Walaupun kita akan menjelaskan sekilas tentang daulah ini. Atau istilah khilafah. Istilah khilafah. Yang kedua adalah istilah jihad. Yang ketiga adalah istilah takfir. Yang keempat adalah istilah syariah. Keempat kalimat ini sesungguhnya adalah kalimat syar'i. Jadi kalimat syar'i kalimat yang sesungguhnya ada di dalam Islam. dan merupakan bagian dari hakikat Islam. Akan tetapi Daesh atau ISIS mereka menetapkan hakikat tiga poin atau empat poin yang tadi tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Islam. Yang pertama adalah istilah daulah atau istilah khilafah. Daulatul Islam atau khilafatul Islam itu sesu, apa sesuatu yang syar'i. Sesuatu yang disyariatkan di dalam agama ini. Di mana kaum muslimin diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan hukum Allah dan diperintahkan untuk menegakkan syariat Allah dan sudah barang tentu dengan dalil Quran dengan dalil sunnah dengan dalil ijma dan dalil akal bahwa sebagian syariat Allah tidak akan tegak kecuali dengan wujudul daulah wa wujudul khilafah. Di mana syariat Islam, hukum-hukum Islam itu tidak akan tegak kecuali dengan adanya daulah dan adanya khilafah. Seperti jihad, potong tangan, ranjam, hukuman, dan poin-poin yang lainnya. maka hukum asal tentang daulah ini dan tentang khilafah ini sesuatu yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin. Yang kedua, istilah jihad. Jihad pun sesuatu yang diperintahkan Allah dan sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak ayat, begitu banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan jihad, yang menjelaskan tentang disyariatkan untuk berjihad. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Faddalallahu al-mujahidin 'alal qa'idin." dalam surah An-Nisa ayat 96 dan setelahnya. Allah mengutamakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan orang-orang yang berpangku tangan berdiam. Walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Allah berfirman, "Kalaulah kami berkehendak, maka tentulah kami akan mengutus kepada setiap kampung, kepada setiap daerah seorang pembawa peringatan. Dan janganlah kamu mengikuti orang kafir, maka jihadilah mereka dengan jihad yang besar." Di dalam ayat yang mulia ini, Allah taala memerintahkan kita berjihad. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah SAW pernah berkata, dan pernah ditanya ayul amal afdal amal apa yang paling afdal qala as-salatu ala waqtiha salat dalam waktunya summa ayun qala birrul walidain summa ayun al-jihadu fi sabilillah Rasulullah wasallam pernah ditanya amal apa yang paling afdal salat dalam waktunya Apa lagi berbakti kepada dua orang tua Apa lagi jihad di jalan Allah taala Fal jihad masyru fi haddad maka jihad ini adalah disyariatkan di dalam agama ini. Poin yang ketiga adalah yang berkaitan dengan syariat. Iqamatus syariat, yaitu menegakkan syariat Allah, menegakkan hukum Allah, menegakkan peraturan Allah. Ini pun sesuatu yang diperintahkan Allah taala. Dalam sebagian ayat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Badu Saram hafizahullah taala, kita diperintahkan untuk berhukum dengan hukum Allah. Allah berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mirabikum wa la tattabi'u min uliya aqali lama tazakarun. Dalam surah al arab dalam ayat yang ketiga Allah berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan matadzakarun." Ikutilah apa-apa yang diturunkan oleh Rabbmu kepada kamu dan janganlah engkau mengikuti selainnya. Wa qala Allah Ta'ala wa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa fil ayah fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah berfirman, barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan ditimpakan kesesatan dan tidak akan ditimpakan azab. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan ditimpakan rasa sedih dan tidak akan ditimpakan rasa takut. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin kamu. Apabila terjadi perselisihan di antara kamu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Imam Ahmad rahimahullah telah mengatakan, ayat yang berisi atiullah wa atiur rasul tidak kurang dari 40 ayat yang menunjukkan setiap mukmin bahkan ini adalah salah satu bukti konsekuensi mukmin sejati adalah berhukum dengan hukum Allah taala. Kita diperintahkan berhukum dengan hukum Allah taala kita diperintahkan berhukum dengan syariat Allah Ta'ala. Poin yang keempat, takfir. Yaitu mengkafirkan. Takfir juga adalah sesuatu yang disyari apa bagian dari agama ini. Karena tentunya sebagaimana tadi dijelaskan, la ilaha illallah itu ada syarat, ada rukun, ada muktaba ada nawakidnya. La ilaha illallah itu setidaknya kita membahas ada empat bahasan. Kalau kita membahas la ilaha illallah, maka kita mesti membahas empat bahasan. Bahasan yang pertama kita membahas apa maknanya. Apa arti dari la ilaha illallah? La ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Apa syaratnya? ada tujuh tadi disebutkan. Apa rukunnya? Ada dua. Yaitu apa? An-nafyu isbat. Menetapkan dan menafikan. Kemudian setelah itu apa? Ada nawakidnya. Ada pembatal-pembatal la ilaha illallah. Dan para ulama juga telah membahas ahkamul murtadin, hukum orang-orang yang dianggap murtad. Jadi, di dalam syariat Islam ada orang yang mengaku muslim tetapi dihukumi kafir. Apabila dia melakukan atau mengucapkan atau meyakini satu perkara agama yang bertentangan dengan agama ini telah tegak kepadanya hujah dan dia telah mengetahuinya maka jatuhlah hukum kepadanya dinamakan kafir jadi takfir di dalam dinul Islam ada Mengkafirkan di dalam dinul Islam ada. Tetapi apa? Dengan kaidah-kaidah yang benar. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan tetapi apa yang kita bahas tadi apa itu daulah apa itu khilafah apa itu jihad apa itu penegakan syariah apa itu takbir? Ini yang jadi masalah. Daesh dan yang semisalnya dan ini harus diketahui oleh kaum muslimin, oleh para pemuda tentang munculnya Daesh apakah sesuai dengan apa yang kita akan bahas sekilas ini atau bagaimana? Maka kita lihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau telah mengisyaratkan akan munculnya gerakan ini. Dalam kitab Abu Nu'aim rahimahullahu taala beliau meriwayatkan satu riwayat yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan "Idza ra'aitum rayata sauda falzamu al-ardha fala tuhariku aydiyakum wa arjulakum." Qalahum ashabu daulah wala yakuna bi ahdin wala misakin yad'una ilal haqqi wa laysu min ahlihi asma'uhumul kuna wa nisbatuhumul qura syu'uruhum muhrahatun kasyu'urun nisa hatta yakhtalifu fima bainahum Ali radhiyallahu taala anhu telah mengisyaratkan sebuah ungkapan yang mungkin para jamaah, para pemuda, para pemudi dan para ibu para bapak akan mengetahui apa itu ISIS. Ali radhiyallahu taala mengatakan, "Jika kamu melihat bendera hitam, karena kebetulan memang ISIS ini benderanya hitam ya. Bertuliskan apa? Kalimat tauhid ya. Falzamul arda fala tuhariku aydiyahum wala arjulahum. Maka berdiamlah, artinya jangan mendukung. Jangan ikut hum ashabu daulah wal yakfi adin wala mithaq mereka mengklaim punya negara mereka mengklaim pemilik khilafah tetapi sesungguhnya tidak ada yang mengakui mereka karena mereka tidak diangkat dan tidak ada yang mengangkat karena kita akan jelaskan syarat menjadi khalifah itu seperti apa dan bagaimana khalifah itu dianggap sah yad'una ilal haq walaysa min ahli. mereka mengklaim sebagai pemilik kebenaran mereka mengklaim sebagai orang yang paling benar tapi kebenaran jauh dari mereka Islam tidak menunjukkan sedikit pun kepada apa yang mereka lakukan Al-Qur'an dan hadis tidak menunjukkan sedikit pun apa yang mereka lakukan para asmauhumul kuna. Nama-nama mereka itu kunyah. Ya, walaupun saya punya kunyah Abu Qatadah ya. Tapi tidak seperti mereka. Mereka Abu Bakar Al-Baghdadi, Abu Abu Abu Abu gitu. Nisbatuh Mulkuro, mereka tidak dikenal. Hanya dengan tempat-tempat Al-Baghdadi, Al-Palestini, Al-Jazairi dan seterusnya. Syu'uruhum murahatun ka nisa. Rambut-rambut mereka panjang terurai seperti rambut wanita dan kebetulan juga ya. Bahwa orang-orang yang mengklaim ISIS ataupun Daesh rambut mereka panjang dan mereka memanjangkan rambutnya. Hatta yahtalifu mabai bainahum. Kemudian berikhtilaf di antara mereka. Karena yang mengaku hilafah itu sekarang banyak ya. Bukan hanya Abu Bakar Al-Baghdadi Bukan hanya Abu Bakar al-Baghdadi yang mengaku dia sebagai khalifah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali radhiyallahu taala anhu telah mengisyaratkan dan mungkin bisa dikatakan ini kalau tidak saya katakan 99%. Saya turunkan 90%. Apa yang diisyaratkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu tentang akan munculnya satu kelompok ini adalah sama sifat-sifatnya, karakternya. Itu seperti apa yang diisyaratkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, Ali radhiyallahu taala anhu mengisyaratkan kalimat ini karena kefakihan beliau kepada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu akan munculnya penyimpangan di akhir zaman. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah taala. Ali radhiyallahu taala anhu mengisyaratkan akan munculnya ini. Lalu yang kedua, sangat indah sekali Ali radhiyallahu taala anhu mengisyaratkan kepada kita tentang kondisi manusia di akhir zaman juga tentang siapa yang akan menjadi pengikut mereka. Faqala Ali radhiyallahu taala anhu, "An-nasu satu aqsam." Maka Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam riwayat yang lain manusia itu ada tiga kelompok. Yang pertama apa katanya? Alimun mujtahid. Para ulama mujtahid Yang kedua, talabul ilmi ala sabilin najah. Yang kedua, para penuntut ilmu yang berada di jalan keselamatan, yang menempuh jalan keselamatan. Dua kelompok ini akan selamat dalam setiap munculnya fitnah, dalam setiap munculnya kesesatan. Lalu beliau menyebutkan kelompok yang ketiga. Asan Pusalis, kelompok yang ketiga kata beliau apa? hamajun ra'aun atba'a naikin yamiluna ma'kulirihin lam yastadi binuril ilmi walam yajawila ruknin wasiqin Ali radhiyallahu taala mengatakan kelompok yang ketiga digambarkan adalah seperti burung beo atau seperti lalat-lalat atau seperti seekor kerbau yang telah ditendok dalam bahasa Sunda yang telah dicocok yang dia akan mengikuti kapan munculnya fitnah Kapan munculnya kesesatan? Karena mereka adalah laksana kerbau yang ditarik oleh siapa? Oleh anak kecil. Dia akan mengikuti kemana arah angin bertiup. Mereka tidak bersumber kepada ilmu dan mereka tidak bersumber kepada ulama. Tapi mereka bersumber kepada orang-orang jahil. Mereka bersumber kepada orang-orang yang jahil, tidak tahu agama. Nah, para ibu, para pemuda yang saya hormati, perhatikan ini. Apa yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu taala dua ya. Pertama beliau menyatakan tentang akan munculnya satu generasi ini. Nah, sekarang kita lihat dalam empat poin tadi dais atau ISIS agar kita tidak tertipu. Pertama, daulah atau hilafah. Saya katakan dan para ulama mengatakan barang siapa yang hari ini mengklaim sebagai khalifah bahwa dajjalun minadajajilah Tulis dengan tinta emas kalau mau di rumah. Siapa yang mengklaim hari ini sebagai khalifah, maka dia adalah dajjal di antara dajjal. Kadabun asir, mereka adalah para pendusta. Dan para ulama mengatakan barang siapa yang membaiat orang yang mengklaim hari ini sebagai khalifah, maka dia telah membaiat syaitan laknatullah. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebab dalam kesepakatan ahli sunnah, seseorang dianggap sebagai khalifah. Kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, harus memiliki al-qudrah wa sultah. Harus memiliki Sultoh artinya areal kekuasaan. Wal kudrah adalah de facto de jure-nya. Dalam arti dia harus memiliki kekuasaan yang diakui keabsahannya. Yang mampu mengalahkan yang lainnya. Laisa bi'iddi'a bukan hanya dengan pengakuan. Dan ulama ahli sunnah telah sepakat bahwa seseorang menjadi pemimpin, amir atau khalifah dengan tiga cara Ima diangkat oleh khalifah sebelumnya dan ini tidak ada siapa yang mengangkat dia. Yang kedua yang mengangkatnya adalah Alul Hali wal Aqdi adalah dewan surah kaum muslimin dan dengan kesepakatan kaum muslimin. Yang ketiga bil golabah. Kalau tidak memungkinkan dua perkara, maka dengan mampu mengalahkan. Sekarang mana? Abu Bakar Al-Baghdadi bisa mengalahkan negeri yang mana? bisa menguasai negeri yang mana sehingga diakui sebagai khalifah. Maka kaum muslimin, para pemuda, para pemudi yang saya hormati, nadinu bidinil Islam. Nadinu bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah. Maka hendaklah kita beragama ini dengan agama Nabi SAW. Dengan agama yang dijelaskan dalam Al-Quran dan agama yang dijelaskan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka ini adalah sebuah kedustaan. Jadi sehingga dianggap sebagai khalifah yang antum akan berbaikah. Tidak sah baiahnya. Dan jika orang berbaikah, baikahnya adalah baikah yang bid'ah. baikah yang tidak sunnah, baikah yang tidak sesuai dengan sunnah. Yang kedua, jihad. Sekarang kita lihat jihad. Jihad dalam pandangan ahli sunnah, kalau kita merincinya ada empat. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan pelaku keboliman, ahlu maksiat, ahlu bidah, dan jihad melawan orang kafir. Jihad itu ada empat. Dan jihad itu ada tiga belas tingkatan jihad. Jihad melawan hawa nafsu, ada empat tingkatan, jihad mencari ilmu, jihad mengamalkan ilmu, jihad mendakwahkan ilmu, jihad dengan sabar. Empat, jihad melawan syaitan ada dua tingkatan. Jihad melawan syahwat yang dilontarkan oleh syaitan dengan sabar dan jihad melawan syubhat kesesatan yang dilontarkan oleh syaitan dan bala tentaranya dengan yakin dan ilmu. Jihad melawan pelaku keboliman dengan tiga tingkatan. Dengan hati jika tidak mampu. Dengan lisan jika kita mampu. Jika kita mampu maka dengan tangan. Itu tiga tingkatan. Jihad melawan orang kafir dengan empat tingkatan. Dengan kekuatan. Dengan lisan. Dengan harta. Dengan hati. Tiga belas tingkatan jihad. Dan ini yang dimaksud dengan jihad. Fal jihad laisa mujarudil qatli kufar. Jihad bukan semata-mata membunuh orang kafir. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya para ulama mengatakan lihat ya, dalam empat ulama mengatakan kami ragu akan keislaman orang-orang yang mengklaim Daesh. Kenapa para ulama banyak yang mengatakan merasa ragu? Oleh sebab itu dimungkinkan Daesh ini adalah munculnya kembali pemahaman, Ba'ath. Kenapa? Karena mereka yaktuluna muslimin. Yaktuluna ahlal Islam. Karena Daesh ini adalah membunuh kaum muslimin. Membunuh orang-orang Islam. Membunuh manusia yang tidak berdosa. Dan Islam tidak pernah mengajarkan jihad seperti ini. Nah jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka membunuh setiap orang yang bukan kelompoknya. Mereka membunuh orang yang tidak sepaham dengan mereka. Dan Islam tidak ada. <clears throat> Tidak pernah mengajarkan jihad seperti itu. Bukan bagian dari jihad. Dan bukan jihad. Karena jihad di dalam Islam tujuannya apa? Li'i'lai kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah. Untuk meninggikan syariat Allah tetapi apa yang dilakukan oleh Daesh, apa yang dilakukan oleh ISIS, sesungguhnya adalah meruntuhkan syiar-syiar Islam. Dan itu adalah bukan jihad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah syariah. Jamaah yang dirahmati Allah taala, syariat Allah kafah Syariat Allah ini sempurna. Salat, zakat, saum, haji, bir walidain. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala bagian dari syariat Allah mengajarkan bagaimana ke WC. Ketika masuk kaki yang mana, doa apa. Ketika keluar kaki yang mana, doanya apa. Bahkan Islam itu mengajarkan bagaimana kita akan berjima. Nabi SAW mengajarkan kalau kita akan berjima ucapkan bismillah dan berdoa Allahumma jabnirna syaitan wa jabnir rojakkan Islam mengajarkan sempurna. Nah, Daesh tidak menggambarkan syariat Islam. Tidak menggambarkan ajaran Islam. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Islam itu agama yang rahmat agama yang indah, bukan agama yang menakutkan, bukan agama pembunuhan. Karena jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, seandainya di dalam Islam itu ada jihad, yaitu berperang dan membunuh, maka katakan bahwa jihad di dalam Islam tidak dilakukan kecuali setelah menyampaikan dakwah kecuali setelah menyampaikan hujah jihad di dalam Islam tidak dilakukan kepada orang-orang yang tidak menyerang jihad di dalam Islam tidak dilakukan kepada wanita-wanita jihad di dalam Islam tidak dilakukan kepada orang yang telah tua renta ada jaminan kecuali kalau mereka menyerang ada jaminan Jihad di dalam Islam tidak dilakukan kepada kafir demi. Jihad di dalam Islam tidak dilakukan kepada kafir mustakman. Jihad di dalam Islam tidak dilakukan kepada jihad, apa kafir muahad. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Man qatala muahadan lam yari raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian dan dalam suaka politik pemimpin mukmin, maka dia tidak akan mendapatkan manisnya surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat mengkafirkan. Mengkafirkan dalam akidah ahli sunnah tidak mengkafirkan kecuali sesuatu yang telah ijma bahwa itu adalah kafir. Dan tidak mengkafirkan orang kecuali setelah disampaikan hujah, tegak hujah kepadanya dan sampai ilmu kepadanya tidak sembarangan. Dan yang mengkafirkannya adalah ulama, bukan setiap orang. Maka dengan itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ahli sunnah dikatakan apa? A'lamun nasi bil haq, arhamun nasi bin nas. Ahli sunnah itu adalah orang yang penuh kasih sayang kepada manusia dan orang yang paling tahu kepada kebenaran. Jadi ahli sunnah itu orang yang paling tahu kepada kebenaran dan orang yang paling kasih sayang kepada sesama manusia. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala tidak tergambar ini semua. Dalam akidah ahli sunnah, dalam syariat Islam, itu tidak tergambar. Karena tidak menggambarkan Islam. Nah, kemudian, kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala dalam bagian penutup kajian ini mungkin ada pertanyaan apa yang menyebabkan begitu banyaknya sebagian kaum muslimin yang tertipu dengan fitnah-fitnah yang muncul hari ini dahsyatnya fitnah hari ini dan begitu banyaknya manusia yang terseret dengan fitnah kesesatan sebab-sebabnya adalah sebagai berikut yang pertama al jahlu bidinillah kebodohan kepada agama Allah kebodohan kepada hakikat Islam kebodohan kepada hakikat syariat Islam. Karena Ali radhiyallahu taala anhu telah mengatakan tadi, manusia itu ada tiga, alimun mujtahid, ulama mujtahid. Maka mereka teguh tegar dalam kebenaran dan mereka kokoh dalam kebenaran. Yang kedua para pencari ilmu, talibul ilmi, yang Allah berikan taufik ketemu dengan guru yang benar dan mereka membaca kitab-kitab yang lurus. Sedangkan yang ketiga kata Ali radhiyallahu taala anhu hamajun ra'aun naikin Para muqallid orang-orang yang jahil yang digambarkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu adalah seperti burung beo yang dia berkata setiap apa yang dia dengar. Dia digambarkan bagaikan seekor kerbau yang telah diikat hidungnya. Yang dia akan mengikuti kepada siapa yang dia menarik. Kemana dia ditarik. Dia adalah bagaikan seekor lalat. Kapan di situ ada bangkai, kapan di situ ada kotoran, maka disitulah dia akan hinggap. Ini adalah gambaran orang yang jahil kepada agama ini. Tidak tahu apa itu jihad, tidak tahu apa itu takfir, tidak tahu apa itu daulah dan sebagainya. Maka setiap dia mendengar sesuatu, maka dia mengikutinya tanpa dia mengetahui dalilnya. Dan yang kedua jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, giyabil ulama. Yaitu semakin sedikitnya ulama. Semakin sedikitnya orang alim yang menjelaskan agama ini. Yang mengajarkan agama ini. Sebab dinyatakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, Allah tidak akan mengangkat ilmu dari orang sehingga menjadi jahil, tapi diangkatnya ilmu dengan perginya dan wafatnya para ulama. Sehingga tatkala ulama tiada, maka yang ada di sekitar kita adalah orang-orang jahil maka dia diminta fatwa dan dia memberikan fatwa dengan tanpa ilmu, maka dia sesat dan menyesatkan banyak orang. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, dhaful himmah. yakni al-muslimin pitolabul ilmi. Yaitu semakin rendahnya minat kaum muslimin mempelajari agamanya. Lihat para ibu, para bapak, kalau kita mengadakan kajian, maaf, yang hadir itu keumumannya adalah orang-orang yang telah dekat ke astana, bukan ke istana ya. Jadi kalau kita mengadakan kajian di masjid-masjid, umumnya yang hadir di masjid itu apa? Orang yang telah dekat ke astana, bukan ke istana. Remako, remaja kolot. Yang apabila dia mendengar agama juga memang kalau kita udah tua kan lola, loadingnya lama. Barho, kita itu bubar poho, lupa apa yang dijelaskan itu. Agama ini. Sehingga sebagian besar kaum muslimin apa itu jihad? Ya jihad aja. Gitu. Apa itu umpunya hilafah? Ya hilafah aja, nggak tahu apa itu hilafah. Walaupun banyak dibahas. Syaratnya seperti apa, harus bagaimana, nggak ada. Jadi lemahnya minat kaum muslimin. Ya, untuk belajar. Ya para ibu, para bapak juga sekarang kan ilmu didatangkannya. Kalau dulu ilmu itu didatangi, mestinya para ibu, para bapak pergi ke Cilengsi. Datang ke Ustadz Badru, tiga mobil. Dari sini saya ingin belajar. Apa itu Islam yang sejati? Sekarang didatangkan. Udah didatangkan para ibu, para bapak, nggak bawa catatan, nggak bawa tulisan lemah ihtimamnya yang keempat saya akan sebutkan lima yang keempat tulul amal bidunia di mana sebagian besar kaum muslimin hari ini yang menjadi angan-angan terbesarnya adalah dunia. Ya, sehingga para peneliti mengatakan Kenapa ada orang yang tertuduh ya? Karena mungkin belum jelas. Tertuduh ISIS sampai bawa anak kecil. Dan ini belum jelas apakah betul atau enggak ya. Kenapa? Kata sebagian para peneliti karena diiming-iming harta. Diiming-iming di sana itu akan ada perusahaan, ada di sini bank-bank ini dan sebagainya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tabayyatum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa turidkulukum izari wa taraktumul jihada, sallallahu alaikum dullan la yanzu'ankum hatta tarji'u ila dinikumul awal." Kalau kalian berjual beli dengan ina, salah satu bentuk riba dan kalian memegangi ekor sapi artinya taklid dan berlebih-lebihan tentang dunia dan meninggalkan di jalan Allah, maka akan ditimpakan musibah kehinaan kepada kalian dan tidak akan diangkat kehinaan dari kalian sehingga kalian kembali kepada agama Allah. Nah, kaum muslimin hari ini hitung-hitungannya adalah tentang dunia. Semuanya tentang dunia, mau mendukung, mau tidak mendukung, ya. Kita tahu ya dalam urusan dunia sekarang, apa saja tentang dunia. Bahkan mungkin jamaah yang dirahmati Allah taala juga kita punya pesan. Secara pribadi saya seorang muslim dan saya sebagai bangsa Indonesia, saya punya pesan kepada pemimpin di negara ini. Apa? Kalau kita akan menyelesaikan seperti kisah-kisah yang kita lihat hari ini, maka jadilah bangsa Indonesia yang sejati. Artinya, hadapilah negara ini dengan jati diri kita, bukan dari pesan-pesan orang lain. Bukan karena Amerika membicarakan tentang ISIS, bukan karena orang-orang lain membicarakan tentang ISIS, tetapi umat Islam dan bangsa ini tahu setiap apa yang memadaratkan negaranya bukan berarti pesan dengan orang lain ya. jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah jati diri bukan berkaitan dengan kita dapat ini dapat itu dan poin yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala duhurul munafiqin pembahasan yang terakhir yaitu munculnya orang-orang munafik Munculnya orang-orang munafik yang mereka memiliki lisan, mereka memiliki bahasa yang sangat hebat yang menyebarkan fitnah di tengah-tengah umat ini. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadis yang sahih, Innama ahwafu ma'ahafu alaikum munafik alimul lisan. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya di antara perkara yang aku takuti kepada kalian dan akan menimpa kalian munculnya orang munafik alimul mulisan, Orang-orang munafik ahlu bidah yang memunculkan. Coba para ibu, para bapak, ketika satu bid'ah dimunculkan oleh orang yang berilmu berbahaya. Seperti apa? Ada orang yang mengatakan, oh jilbab itu pakaian sopan. Ini yang menyebutkannya tokoh gitu. Jilbab itu tidak wajib. Jilbab itu pakaian sopan. Ya, jadi artinya tidak perlu menutup seluruh badan. Yang penting sopan berarti dia telah mengamalkan ayat surat An-Nur ayat 30 dan setelahnya. Al-Ahzab ayat 59. Nah, ketika satu perkara dimunculkan oleh orang-orang yang dianggap berilmu di tengah-tengah umat ini, maka terjadilah kesesatan. Seperti sekarang umpamanya orang dikenal berilmu ini apa membaiat, ikut membaiat, maka orang-orang awam itu adalah ikut. Nah, karena dikatakan apa? Para ibu, para bapak yang saya hormati, tadi dikatakan, dan saya akan mengakhiri kalimat yang sangat berharga. Para ibu, para bapak, banyak orang yang ingin baik, tapi ketemunya dengan guru yang tidak baik. Ya. Maka Al-Imam Yusuf Ibn Asbad berkata, Karena abi Qadariya wa ahwali rawafid. Fa'angkodiyanullah bi Sufyan fahamalani ala sunnah. Bapakku seorang kodaria dan paman-pamanku orang-orang rafidah, orang-orang Syiah. Bayangkan Pak, bapaknya sesat, paman-pamannya sesat. Kalau dia berguru kepada bapaknya, kalau dia berguru kepada papanya, pamannya dia akan sesat. Lalu apa? Fa'an qadiyanallahu bisufian fahamalani ala sunnah. Lalu Allah menyelamatkan aku karena aku ketemu dengan Sufyan ibnu Uyainah, maka Allah menyelamatkan aku dengan sebabnya dan dia membawaku kepada sunnah. Maka para ibu, para bapak yang saya hormati, salah satu penyebab kita tidak akan sesat, carilah guru yang akidahnya lurus. Carilah guru yang akidahnya benar. Carilah ulama yang alim yang mereka tahu Al-Quran dan hadis bukan hanya orang yang dikatakan ini adalah alim padahal tidak punya ilmu nah jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala barangkali demikianlah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini dan kita sekarang akan membuka soal jawab dan Alusad Badru Hafidhullah Ta'ala beliau akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin disampaikan oleh para muslim.